sudah puluhan mayat dijumpai padahal itu masih berada di dalam wilayah Jakarta. Artinya, bencana begitu besar kalau Allah inginkan terjadi di tengah ibu kota pun bisa saja terjadi. Dan bencana demi bencana ini tentu saja menjadi peringatan bagi kita. Kita pun beristighfar, kita pun memohon ampun kepada Allah, kita pun mendoakan para korban yang wafat dan juga yang kerugian benda-benda material lainnya. Hadirin hamba-hamba Allah yang mulia. Masih suasana bulan Maulid. Kalau ditanya apa sifat-sifat Rasulullah SAW, umumnya orang akan menjawab siddiq, amanah, tabligh, khatanah. Jujur, mampu menjaga kepercayaan, cerdas, dan punya kemampuan komunikasi. Itu benar, tidak salah. Namun kalau dilihat penjelasan itu dari ayat Quran, ayat yang mana? Kalau dari hadis, hadis yang mana? Itu tidak ketemu. Bukan itu salah, bukan. Namun ada ayat Quran yang lebih eksplisit lagi, lebih jelas menyebutkan karakter Nabi, yaitu surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari jenis dirimu juga. Itu rasul bukan dari jin, bukan dari golongan malaikat. Kalau rasul dari jin dan malaikat, ada yang diperbuat oleh rasul, kita umatnya tidak bisa mengikutinya. Dengan penegasan rasul dari jenismu juga dari jenis manusia, apapun yang rasul perbuat, kita akan bisa meniru dan mengikutinya. Telah datang kepadamu seorang Rasul dari jenismu juga. Azizun alaihi ma'anittum. Dia merasakan dengan payah apa yang menjadi derita kalian. Karakter utama Nabi. Punya kepedulian, punya concern, keprihatinan, punya kemampuan untuk merasakan derita orang lain. Kemampuan empati. Harisun alaikum karena itu beliau sangat ingin melakukan perbaikan, sangat ingin melakukan perubahan. Apapun resikonya, berisiko diboikot, berisiko akan dibunuh dan diusir, berisiko dicaci maki dan segala macam, termasuk berisiko harus mempertaruhkan jiwa raganya dalam peperangan. Yang kedua adalah karakter, kemauan keras untuk membuat sesuatu lebih baik lagi. Karakter rebound, tidak cukup prihatin dengan nasib orang banyak, tetapi juga ada kemauan untuk aksi. Ada saat seseorang melakukan refleksi, ada saat seseorang harus melakukan aksi. Kalau hanya refleksi saja, yang muncul hanya wacana. Tapi juga kalau hanya aksi saja, yang muncul adalah aksi yang tidak terarah. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Karakter yang ketiga terhadap sesama orang beriman sangat besar cinta kasihnya cinta kasih yang sangat kuat affection afeksi jadi ada saat beliau refleksi ada saat beliau aksi dan aksinya diiringi dengan afeksi cinta kasih untuk memahami ayat ini yang menjelaskan tiga karakter utama Rasulullah maka perlu dilihat bagaimana situasi masyarakat tempat Nabi hidup waktu itu yang tiga tadi adalah karakter Nabi. Tapi bagaimana masyarakat tempat Nabi hidup? Itulah masyarakat Quraisy. Tentang masyarakat Quraisy dijelaskan dalam surat Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisyin. Perhatikanlah ilaf lifestyle, gaya hidup orang Quraisy. Li'ilafi Quraisyin. Perhatikan gaya hidup orang Quraisy. Bagaimana gaya hidup mereka? Ilafihim rihlata syita'i wassaif. Gaya hidup mereka yang selalu rihlah, melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Maksudnya bagaimana? Kalau kita pernah lihat peta jazirah Arab, kota Mekah itu dikelilingi oleh gurun pasir Hijaz, sebuah lembah yang dikelilingi oleh gurun pasir Hijaz yang sangat luas. Bagaimana orang Quraisy mencari penghidupan mencari nafkah waktu itu dua yang paling pokok mereka lakukan. Pertama, mereka menggembala ontak dan kambing-kambing di gurun pasir. Saya pun waktu SD dengar cerita macam itu bertanya pada guru agama, sudah tahu gurun pasir, bagaimana menggembala ontak dan kambing di gurun pasir? Dari mana dapat rumput? Sulit beliau menjelaskan. Tapi setelah saya sering sana baru paham. Gurun pasir itu 3-4 meter di bawahnya itu bukan lagi pasir, tapi bebatuan. Bukan batu-batu kerikil yang bulat-bulat, tapi batuan itu dulunya adalah lahar yang naik ke permukaan. Jadi merupakan lempeng-lempeng bebatuan yang di sana sini membentuk cekungan-cekungan. Sehingga kalau turun hujan, air terserap ke dalam pasir, tapi tertahan oleh cekungan-cekungan batu di bawah, menimbulkan genangan. Besok luka kena sorot matahari yang panas, air itu menguap, naik lagi ke atas. Itulah yang memungkinkan rumput untuk tumbuh. Paling mudah, satu saat dalam membimbing haji, perjalanan dari Makkah menuju Madinah. Di tengah jalan, turun hujan lebat. Saya bilang kepada jamaah, kentarai, tandai, di kilometer berapa kita kena hujan lebat ini? Catat, iya Pak. Lihat sekeliling kita, bagaimana kondisi alam gunung pasir, pasir, pasir kelabu. Gunung-gunung batu coklat tua kehitaman. Baik. Sembilan hari kami di Madinah, selesai Arba'in, balik lagi lewat jalan yang sama. Mana, di kilometer mana kita kena hujan lebat. Lihat apa yang terjadi. Sudah tumbuh rerumputan. Sehingga pemandangan yang tadinya begitu gersang, itu terlihat hijau, hijau, hijau. Memang jarak tumbuh antar rumput berjauhan. Tapi di keluasan gurun, itu sudah mengubah pemandangan menjadi hijau. Jadi begitulah cara orang sana menggembala dulu. Dia berangkat bawa ontak dan kambingnya beratus ekor, mungkin ribuan ekor, dicarinya rumput-rumput bekas musim hujan. Hewan dilepas, berhari-hari merumput. Sambil matanya menengok berkeliling. Di sana mendung, turun hujan, berarti minggu depan, pekan depan, rumput di sini mengering, di sana sudah tersedia rumput. Dibawalah kambing dan unta itu. Dilepas lagi di sana. Lihat lagi di sana hujan, berarti sepekan yang akan datang di sana rumput. Dibawa lagi. Rupanya menggembalanya mereka tidak seperti orang di kampung kita. Berangkat pagi, pulang petang. Tapi sekali mereka bawa ratusan ribuan unta dan kambing, itu mereka berkeliling mencari rumput-rumput sisa musim hujan. Nanti 3-4 bulan baru mereka pulang ke kota Makkah Kambing yang kecil pun sudah membesar bisa dijual. Dan setelah itu berangkat lagi berkeliling-keliling lagi. Itulah kehidupan rehlata syita iwasaid. Melakukan perjalanan, perjalanan di gurun-gurun mencari rerumputan. Sepanjang di jalan itu, apa yang mereka makan? Korma, sisa panen. Panen tercuma sekali. Kurang kenyang, sembelih salah satu kambing atau unta bakar dagingnya, sisanya keringkan jadi dendeng untuk besok-besok. Makannya korma daging kambing, korma daging kambing, korma daging onta. Itu saja. Minumnya air sangat sedikit dijumpai. Kalaupun masih haus, diperahnya susu onta, susu kambing. Berbulan-bulan tinggal di gurun pasir, makannya korma daging kambing, kurma, daging unta, minumnya susu kambing, susu unta, susu kambing, susu. Itulah kehidupan seperti itu. Itu bentuk kehidupan pertama. Mereka mengembala Yang kedua, kalau mereka ingin sedikit lebih makmur dari menjadi pengembala mereka harus berdagang. Waktu itu, sejarah Arab sebelah selatan, Yaman, itulah tempat aslinya orang Arab. Dari Yaman ini sudah terjadi hubungan dagang ke Gujarat, India Barat. Orang-orang Arab Yaman sudah mengembara ke arah timur, sampailah kemudian ke Nusantara, ke Indonesia, dan ke China. Atau mereka turun ke selatan, Zanzibar, Madagaskar, sampai Afrika Selatan. Semua barang-barang dagangan dari daerah timur jauh dan Afrika Selatan dibawa ke Yaman. Ini maka di sini Yaman. Di utara ada dua kerajaan besar, Bizantium Romawi Timur dan Sasanid Persia Dua bangsa yang saling bertempur, tapi mereka juga saling berdagang melalui negeri Syam. Negeri Syam sebagai negara perantara. Maka orang Quraisy yang ada di Mekah, kalau dia tidak mau hidup menggembala, dia harus berdagang ke Yaman atau dia harus berdagang ke Syam yang ada di utara. Kapan mereka melakukan perjalanan? Harus dilihat titik koordinat geografis kota Makkah. Makkah itu letaknya 21 derajat 29 menit lintang utara. Maksudnya apa? 21 derajat setengah, 21 derajat setengah lintang utara. Sedangkan lintasan matahari paling utara mencapai 23 setengah derajat. Nah, waktu SD kita belajar ilmu bumi. Lintasan matahari di khatulistiwa. Garis 0 derajat. Lama-kelamaan lintasan matahari bergeser. Naik ke utara. Paling tinggi 23 setengah derajat. Mekah 21 setengah derajat. Berarti ada saat lintasan matahari melintasi Mekah. Dan saat itulah Mekah panas dan sangat panas sekali. Tapi pada saat lintasan matahari turun ke 0 derajat, bahkan turun ke titik balik 23 setengah derajat lintang selatan. Maka dijauhi oleh matahari, dingin dan sangat dingin sekali. Apa yang dilakukan oleh orang Quraisy? Menjelang matahari bergeser ke arah selatan, mereka tinggalkan Mekah menuju selatan, menuju Yaman yang lebih dekat dengan matahari dan mereka berdagang di Yaman. Menjelang lintasan matahari mendekati Mekah, menjelang panas, orang-orang Quraisy pergi ke utara, ke negeri Syam untuk berdagang. Ini yang disebut ila fihim rihlatas syita iwasai. Perjalanan kehidupan mereka selalu melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Saya tahun 94 bersama kabilah haji kaum pemerintah waktu itu. Di Makkah berjumpa dengan seorang kakek-kakek tua. Saya tanya Syekh, apakah anda pernah dari Makkah melakukan perjalanan ke Syam naik onta seperti yang dikisahkan dalam buku-buku sejarah? Pernah. Berapa lama? Saya tanya kapan? Sebelum terbentuknya kerajaan Saudi. Sebelum tahun 1924. Naik onta. Berapa lama? 61 hari. Jadi orang-orang itu naik onta dari Mekah dua bulan menuju Sam. Berdagang di Sam satu bulan, pulang dua bulan lagi sudah lima bulan. Tinggal bersama keluarga di Mekah satu bulan. Menjelang musim dingin, jalan ke Yaman dua bulan, berdagang di Yaman sebulan, pulang jalan dua bulan lagi, sudah lima bulan lagi, berdagang lagi, tinggal lagi di Mekah satu bulan. Inilah kehidupan orang Quraisy. Mereka tidak menetap di satu kota secara stabil, permanen sepanjang tahun. Mereka bergerak, mereka bergerak di gurun-gurun, mereka berdagang, mereka menggembala. Dan ini semua ada konsekuensi sosialnya. Yang menggembala ternak-ternak itu, yang berdagang dan menghadapi perampokan dan berperang, yang melakukan semua itu hanya laki-laki. Maka laki-lakilah yang terkena resiko wabah penyakit dan mati. Laki-lakilah yang terkena resiko terkena terlibat dalam peperangan, saling bunuh dan mereka mati. Laki-laki pula yang menghadapi resiko kena hantaman badai musim panas, badai musim dingin, mati. Ketika laki-lakinya banyak mati, muncul problem sosial, janda yang ditinggal terlalu banyak, anak-anak yatim yang ditinggal terlalu banyak. Para janda seperti juga seluruh perempuan dalam budaya waktu itu tidak punya kesempatan untuk mandiri secara ekonomi tidak mungkin mereka mengembala, tidak mungkin mereka berdagang, tidak mungkin mereka bepergian. Para janda tidak bisa hidup berekonomi secara mandiri. Mereka hanya berharap untuk dikawin lagi. Terjadilah poligami yang tidak beraturan. Data antropologi Arab menjelaskan rata-rata orang Arab di zaman jahiliyah itu istrinya 18 orang. Dari pihak laki-laki, poligami itu pun tidak terhindarkan juga. Sebab perjalanan dagang itu dilakukan dalam satu kabilah. Kabilah itu keluarga, keluarga besar. Si kakek menjadi kepala rombongan. Bapak-bapak menjadi ketua regu, anak-anak menjadi anggota regu. Sekali bergerak dagang, satu kabilah, itu satu kakek sampai anak cucu. 150 orang, 200 orang, dengan rombongan onta, 300 sampai 600 onta bergerak. Kalau di tengah jalan mereka dihadang musuh, mereka berperang, dan ada yang terbunuh, Berarti kobilah itu, keluarga itu kekurangan tenaga. Ada yang terbunuh, armada dagang mereka menciut. Armada kekuatan perang mereka melemah, jumlah laki-laki yang melemah. Dan ini membahayakan eksistensi kobilah mereka. Harus ditambah jumlah anak laki-laki lagi sebanyak mungkin. Saat yang bersamaan janda-janda hidup mengharapkan diperistri, maka terjadilah sebuah kebutuhan yang saling melengkapi poligami merajalela. Ini salah satu problem sosial yang dihadapi oleh umat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Masih bagus kalau para janda itu belasan orang menjadi istri yang kesekian belas. Meskipun sering diperlakukan sewenang-wenang dan dipukuli, masih lumayan nasib mereka. So, kalau mereka tidak ada yang hendak memperistrinya, para janda itu untuk mendapatkan sesuap makanan harus melaju Sejarah tentang Quraisy Makkah, Quraisy Jahiliyah itu menunjukkan banyaknya pelacur-pelacur itu. Bagus juga bagi mereka kalau melacur masih laku. Bagaimana kalau sudah telanjur tua jadi nenek-nenek? Apa yang mereka bisa dapatkan untuk mendapatkan makan? Ketika satu kabilah dagang tiba, orangnya langsung pulang ke rumah, capek melewati perjalanan jauh, Para nenek tua inilah yang menjadi kuli bongkar muat barang itu, memangguli barang ke rumah-rumah mereka. Azizun alaihi ma'anittum. Muhammad muda, Muhammad yang belum jadi Rasul, hidup dalam pemandangan sosial seperti itu. Azizun alaihi ma'anittum. Dia merasakan dengan payah apa yang menjadi derita kalian. Hidup dalam kelompok kabilah-kabilah yang saling bersaing peperangan yang tak putus-putusnya, para janda yang kemudian diperistri belasan orang dan nasib mereka tidak karuan karena sering dianiaya para suami, anak-anak yatim yang ditelantarkan, perempuan janda tua yang harus jadi kuli bongkar muat barang atau menjadi pelacur. Belum lagi budak-budak yang disiksa, belum lagi orang-orang yang kemudian terjerat riba, menimbulkan problem sosial di Makkah dan Muhammad hidup dalam situasi seperti itu. Azizun alaihi ma'anittum. Dia merasakan dengan payah apa yang menjadi derita kalian. Karakter Rasulullah yang paling menarik. Kemampuan merasakan derita orang lain. Kemampuan untuk membangun keprihatinan, kepedulian. Dan untuk itu beliau melakukan refleksi, mencari ide-ide, petunjuk-petunjuk untuk mendapatkan solusi jalan keluar. Beliau sering keluar dari kota Makkah dan ada gunung tinggi, naik ke atasnya di puncak gunung ada gua, gua Hira. Beliau sering berdiam di gua Hira, melakukan kontemplasi dan refleksi. Bapak-bapak yang pernah berada di gua Hira tahu persis. Kalau kita di gua Hira menengok ke bawah 10 km ke bawah, terlihatlah Ka'bah dan seluruh kota Makkah. Muhammad muda, Muhammad sebelum jadi Rasul di gua berhari-hari, kontemplasi, refleksi, bagaimana membawa solusi mengatasi problem sosial seperti ini. Munajat siang dan malam, akhirnya datang petunjuk. Rangkaian ayat-ayat Quran didatangkan kepada beliau dimulai dari gua Hira. Ikra bismillahirrahmanirrahim. Dengan datang petunjuk, tidak lagi kontemplasi, tidak lagi refleksi berkepanjangan. Beliau turun melakukan aksi. Beliau lakukan reformasi. Beliau ubah paradigma hidup. Beliau tanamkan ideologi baru. Beliau tanamkan motivasi dan semangat baru. Harapan-harapan baru. Terjadilah perubahan sosial. Dan yang paling membenci beliau di mana-mana perubahan sosial yang paling membenci adalah justru kelompok elit Makkah Quraisy karena sangat mungkin para elit yang selama ini hidup sewenang-wenang menjadi senang kaya dalam kecurangan dengan adanya reformasi sosial akan mengalami perubahan. Dicarilah berbagai alasan. Muhammad difitnah, Muhammad SAW boykot, Muhammad dilempari batu, dikepung rumahnya, hendak dibunuh. Tapi ini adalah resiko seseorang yang memang seorang aktivis yang melakukan aksi demi perbaikan. Dan itu semua beliau jalani. Barakallahu li wa lakum. Semoga Allah memberikan barakah untuk saya dan Anda semua. Wa nafa'ana minal ayatil Qur'an wa zikril hakim. Semoga pula Allah memberikan kemanfaatan dari ayat-ayat Quran yang kita kaji bersama. Semoga kisah dan sejarah Rasul memberikan inspirasi kita untuk kehidupan di masa datang. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى wa وصحبه أجمعين عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن مسلمون Setelah Rasulullah melakukan refleksi dan kontemplasi, didapatlah petunjuk-petunjuk. Dengan petunjuk itu beliau melakukan aksi, melakukan reformasi, perubahan sosial. Dan tidak terhindarkan, beliau harus terusir dari Makkah ke Yathrib beliau terusir ke kota yang belakangan akan disebut Madinah. Dulunya memang tidak disebut Madinah, Yastrib. Mengapa? Karena sebenarnya yang mendirikan Yastrib itu bukan orang Arab, bukan orang Muslim. Ada suku-suku Yahudi yang terusir, suku-suku Yahudi terusir dari Yerusalem. Mereka berjalan ke selatan mencari tempat tinggal baru. Dijumpailah sebuah wilayah 500 km di utara Makkah itu wilayah banyak pohon korma tapi dikelilingi gurun pasir. Tiga suku Yahudi, Bani Kainoko, Bani Nadir, Bani Quraidah bermukim di situ. Tokoh pemimpin mereka namanya Yasrib. Itu sebabnya wilayah itu disebut perkampungan Yasrib. Lama kelamaan datang lagi orang-orang Arab dari Yaman penyembah berhala, Arab penyembah berhala, suku Haus dan Khazraj dan lebih belakang lagi nanti umat Islam yang hijrah dari kota Makkah. Masuknya muslim ke Yatrib minoritas. Minoritas, miskin dan lemah. Sementara penguasa wilayah adalah tiga suku utama Yahudi dan dua suku Arab penyembah berhala. Muhammad SAW pun hijrah ke Yatrib. Namun sesama Yahudi dan Arab, juga Arab dengan Yahudi saling ribut dan sering bertempur Muhammad SAW mengumpulkan tokoh-tokoh mereka, membangkitkan kesadaran baru. Kita tinggal di negeri yang sama, sumur sumber air kita sama, jalan yang kita lewati sama, pasar kita sama. Kenapa kita harus bentrok? Memang ada perbedaan suku, perbedaan etnis, perbedaan agama, perbedaan budaya. Tapi kan ada juga kesamaan. Tak mungkinkah kita bangun kehidupan bersama, berat di atas, beralaskan hal-hal yang sama di antara kita tanpa harus memaksakan penyatuan semuanya. Sebuah ide yang brilian. Tapi karena yang berbicara Muhammad SAW yang sudah punya reputasi baik di Mekah, akhirnya orang setuju. Setujulah mereka membangun sebuah negara baru. Negara yang multi etnik, multi ras. Ada Arab, ada Yahudi. Yang multi suku, yang multi agama, multi budaya. Terbentuk sebuah negara baru dan yang terpilih jadi kepala negara adalah Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau berasal dari kelompok Muslim yang baru saja hijrah, kelompok yang minoritas, miskin dan lemah, tapi terpilih jadi kepala negara di tengah masyarakat mayoritas yang non Muslim. Ini pelajaran yang menarik. Di mana letak kekuatan beliau? Sejak Ramadan kemarin saya dihubungi kawan-kawan dari partai-partai Islam diajak berunding Ustaz, ini negeri mayoritas muslim. Semarak dan gairah orang beragama begitu tinggi, umroh, hari-hari besar Islam begitu semarak. Cintalah umat ini terhadap agamanya. Tapi kami tidak yakin pemilu tahun depan partai Islam yang akan didukung oleh umat ini. Kenapa ya? Saya ceritakan peristiwa Yatrib. Bagaimana Rasulullah SAW dari kelompok muslim yang minoritas, miskin dan lemah, tapi justru terpilih oleh orang-orang Yasrib yang mayoritasnya bukan muslim. Di mana letak kekuatan Rasulullah? Akhlaknya, kepribadiannya. Nah itulah kuncinya. Jadi dalam kalian kampanye besok, tak cukup mengibar-ngibarkan bendera, tak cukup membanjiri ceramah kampanye dengan ayat dan hadis. Yang orang ingin lihat bagaimana akhlak kalian. Kalau akhlak bagus, jangan yang muslim, non muslim pun akan dukung. Lihat pelajaran dari Rasulullah. Sebab pada akhirnya bagi manusia saya akan pilih pemimpin. Siapa pemimpin yang paling peduli pada saya? Saya akan pilih pemimpin, pemimpin yang betul-betul prihatin terhadap nasib saya. Ini kuncinya. Silahkan Anda pakai label-label keislaman, tapi yang paling inti adalah akhlak. Dan dicontohkan oleh Rasulullah bil mu'minina raufur rahim. Terhadap sesama orang beriman, beliau sangat besar cinta kasihnya. Itulah tiga akhlak Nabi. Azizun alaihi ma'anittum. Beliau bisa merasakan dengan payah apa yang menjadi derita kalian. Ada kemampuan empati, ada peduli, yang dengan itu beliau terdorong melakukan refleksi dan kontemplasi, mencari solusi. Sudah dapat? harisun alaikum. Beliau sangat ingin melakukan perubahan, lakukan action, perbuatan, lakukan reformasi, perubahan sosial. Tidak cukup berwacana. Resiko ada, terusir dan terbunuh itu resiko, tapi itu bagian dari aksi. Dan yang ketiga, bil mukminin raufur rahim. Sangat besar afeksinya, cinta kasihnya kepada semua orang beriman, bahkan pada orang yang non muslim pun beliau kasihi. Sehingga ucapan terakhir sebelum beliau mati adalah ummati, ummati, ummati dan beliau mati. Coba pikirkan dengan kaitan hadis. Man akhira kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah masuk surga, itu banyak didengungkan Ustaz. Nabi sendiri ucapan terakhir matinya bukan la ilaha illallah. Ummati, ummati, ummati ternyata concern kepada nasib manusia itu pun tidak diabaikan, tidak membuat beliau menjadi rendah. Semoga akhlak Nabi bisa menjadi teladan bagi kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya qadi al-haja. Allahumma ya kafi al Allahumma ya dafi al-baliyat. Allahumma ya rafi al-darajat. اللهم يا شافي الامراض اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا ارحم الراحمين ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون السلام عليكم ورحمة الله